Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Ahibati fillah barakallahu fikum. Yang berikutnya, syurutul mamnu' min sharf Syarat-syarat tercegahnya isim dari tanwin dan kasroh. Maknanya bahwasanya mamnu' min sharf ia akan beramal apabila memenuhi syarat-syaratnya. Ada dua syarat. Yang pertama, an la yakuna mudhofan. Hendaknya isim ghair munsharif tersebut bukan berkedudukan sebagai mudhof. Contohnya, itu fi masajida. Aku sholat di masjid-masjid. Syahidnya adalah kata fi masajida. Pada kata masajida, di sini majrur dengan fathah. Jadi, pada kata masa jeda beramal. Dia tidak menerima kasroh. Kemudian, solai sholaitu fi masajidihim. Ini contoh isim ghair munsorif yang tidak beramal. Karena keadaan majrurnya dengan kasroh, bukan lagi dengan fathah. Pada asalnya, isim ghair tidak dapat menerima tanwin atau kasroh. Jadi pada kata yang kedua, contoh yang kedua, solat itu fi masajidihim, dia menerima kasroh. Berarti dia tidak beramal isim ghair munsorifnya. Karena dia berkedudukan sebagai mudhof. Yaitu masajid di sini mudhof disandarkan kepada isim setelahnya, yaitu him. Ya, masajidihim sebagai mudhof. Jadi masajid sebagai mudhof, hum di sini sebagai mudhafun ilaih. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna mujarrodan min al. Hendaknya isim ghair munsharif tersebut kosong dari al. Misalnya, contohnya, ta'allam tu fi madarisa. Aku belajar di madrasah-madrasah. Syaitnya adalah fi madarisa. Pada kata ini, dia beramal sebagai ismul ladzi la yansorif atau isim ghair munsharif yaitu tidak bisa dikasroh. Tidak bisa dikasroh. Karena dia kosong dari al. Sedangkan contoh yang berikutnya, ta'allam tu fil madarisi. Bedakan madarisa ya pada kata yang pertama dan yang kedua, fil madarisi. Pada contoh ini, dia menerima kasroh. Dikarenakan pada kata madarisi masuk padanya al, yaitu fil madarisi. Sehingga ismul lain lain atau isim ghair munsharif dia tidak beramal. Dia menerima kasroh. Padahal isim ghair munsharif tidak bisa menerima kasroh. Dikarenakan ada al masuk pada kata tersebut, maka tidak beramal. Kemudian yang berikutnya an mughirata. Pada kata mughirah ini dia kosong dari al, maka dia beramal yaitu tidak bisa menerima kasroh. Kemudian anil mughirati. Untuk kata mughirah yang kedua ini dia dikasroh sehingga dia tidak beramal. Dikarenakan ada huruf al masuk pada kata mughirah. Mudah-mudahan difahami semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.